Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumittini amma ba'du Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala wal mufradul jamidu farighun wa in yushtaqqa fahwadhu damirin mustakin Berkata Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyati bin Malikin beliau melanjutkan pembahasan mengenai khobar dan kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau yaitu pada bait yang ke 121 di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan wal mufradul jamidu farighun dan khobar yang mufrad ya khobar yang mufrad sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya yang berupa isim jamid ya berupa isim jamid itu farighun ya farighun artinya adalah kosong atau tidak mengandung domir ya, tidak mengandung domir yang kembali kepada mubtada. Kemudian beliau melanjutkan wa in yushtaqqa fahuwa dhamirin mustaqin. Dan jika khobar mufrad tersebut itu berupa isim mustaq. Ya kita mengetahui isim jamid itu isim yang ya tidak memiliki asal, bukan merupakan derivasi dari kata lain. Sedangkan isim mushtaq itu merupakan suatu kata yang ya dia itu memiliki asal. Ya dia itu derivasi dari kata lain. Ya, di mana kita mempelajari ilmu sorof, di mana ilmu sorof itu menurunkan ya atau melakukan derivasi dari suatu kata menjadi kata-kata yang lain. Ya, maka jika khobar mufrad tersebut berupa isim mustaq, ya fahwadu domirin mustakin. Maka khobar tersebut itu memiliki domir. Ya, tapi domirnya apa? Mustakin. Ya, domirnya itu adalah domir yang tersembunyi. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala itu memberikan judul untuk subbab ini. Ya, atau memberikan judul untuk bait ke-121 ini yaitu al-khabarul mufradu atau athani al-khabarul mufradu. Ya, pembahasan yang kedua adalah khabar mufrad. Kemudian beliau menjelaskan bait ini, hadza huwal qismu tsani min aqsamil khabari. Ini adalah jenis yang kedua dari macam-macam khabar. Wa huwal khabarul mufradu yaitu khobar yang mufrad. Ya, khobar mufrad apa maksudnya? Wal muradu bihi ma laisa bijumlatin wala shibahi jumlatin. Yang dimaksud dengan khobar mufrad itu adalah khobar yang bukan berupa jumlah dan juga bukan berupa shibahul jumlah. Ya, khobar yang bukan berupa jumlah dan bukan juga berupa sesuatu yang menyerupai jumlah. Kama taqaddama, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Wa innama yakunu kalimatan wahidatan. Ya. Jadi yang dimaksud dengan khobar mufrad itu hanya ya terdiri dari satu kata saja. Ya, khobar tersebut terdiri dari satu kata saja. Mislu contohnya al-kadhibu mazmumun. Ya al-kadhibu mazmumun. Kedustaan itu merupakan sesuatu yang tercela. Maka perhatikan lafat al-kadhibu itu mubtada dan lafat mazmumun itu menjadi khobarnya. Dan kita lihat mazmumun sebagai khobar itu terdiri dari satu kata. Ya, kalimatan wahidatan. Au ma huwa bimanzilatil kalimatil wahidati. Ya, atau khobar tersebut ya, itu berupa mungkin bisa jadi lebih dari satu kata, akan tetapi biman zilatil kalimatil wahidati. Akan tetapi, ya misalkan ada dua kata, dua kata tersebut itu menempati kedudukan satu kata saja. Ya. Contohnya apa? Nahwu antum thalathata asyara. Ya, antum thalathata asyara. Ya, kalian ya, ada 13 misalnya. Maka di sini khobarnya adalah thalathata asyara. Maka Thalathata asyara itu walaupun dua kata, akan tetapi dia menempati kedudukan satu kata saja. Fa'antum mubetada'un. Maka lafat antum itu kedudukannya sebagai mubetada'. Wa thalathata asyara dan lafat thalathata asyara mabaniyun ala fathil juz'aini fi mahalli raf'in khobarun. Dan lafat salasata asyara itu mabni ya, dengan tanda fathah di kedua bagiannya yang menempati kedudukan rofa sebagai khobar. Ini contoh dari ya, dua kata akan tetapi dia biman zilatil kalimatil wahidati. Dia menempati kedudukan satu kata. Wal mufradu naw'ani dan khobar mufrad itu ada dua macam. Al-awwalu macam yang pertama al-jamidu. Ya, khobar mufrad yang berupa isim jamid. Apa itu isim jamid? Wa huwa ma lam yu'khadh min ghairihi. Yaitu suatu kata yang dia itu tidak diambil dari kata yang lain. Ya, dia bukan merupakan derivasi atau turunan dari kata lain. Nahwu contohnya Khalidun akhuka. Ya, Khalidun akhuka. Khalid itu adalah saudara laki-lakimu. Maka perhatikan kata aku di sini ya, atau akuka atau aku di sini itu adalah khobar. Khobar bagi mubtada yaitu Khalid. Maka lafat aku ini merupakan isim jamit, Ya, dia tidak berasal dari kata yang lain. Ya, athani yang kedua al mustaqo yaitu khobar mufrad yang berupa isim mustaq Apa itu isim mustaq Ma ukhidha min ghairihi. Yaitu suatu kata yang diambil dari kata yang lain. Artinya dia itu derivasi atau turunan dari kata lain. Wa huwa yadullu ala ma'nan wa dhatin. Dan isim mushtaq itu menunjukkan akan makna dan juga zatnya. Ya, kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Ya, idza qulta katibun. Ya, jika engkau mengatakan katibun. Ya, katibun itu isim fa'il. Ya, isim fa'il dari kataba yak yaktubu. Maka karena dia berasal dari kata yang lain, ya, maka dia disebut sebagai isim mushtaq. Fahadal wasfu dalla ala syai'aini. Maka lafat katibun itu merupakan wasf. Yang merupakan wasf atau sifat yang menunjukkan akan dua hal. Apa itu? Pertama, zatin. Ya, menunjukkan akan zat. Ya, zat yang apa? Fa'alatil kitabata. Ya. Zat yang mengerjakan suatu tindakan penulisan. Ya, jadi katibun itu pertama menunjukkan zat zat yang mengerjakan atau melakukan kegiatan menulis. Wa ma'nan ya dan katibun ini juga menunjukkan akan makna. Ya, apa maknanya? Wahual kita batu. Ya, yaitu kegiatan menulis itu tersendiri. Fal mushtaqu yadullu ala dhatin. Ya, maka isim mushtaq itu menunjukkan akan suatu zat. Wa syai'in ta'allaqa bihadhihi dhati Dan juga ya, sesuatu yang terkait dengan zat tersebut. Ya, apa maksudnya? Sawa'an fa'alathu. Ya, bisa jadi zat tersebut itu melakukan pekerjaan tersebut. Ya, contohnya apa? Katibun tadi. Katibun itu adalah orang yang melakukan kegiatan menulis. Au waqa'a 'alaiha min ghairiha. Ya, atau bisa juga zat yang dimaksud itu zat tersebut itu terkena dampak atau akibat dari kegiatan tersebut. Ya. Artinya dia tidak melakukan. Namun dia itu terkena dampak ya atau dia itu e, menjadi tempat terjadinya perbuatan tersebut. Ya, mudahnya menjadi objek. Tadi itu subjek, pelaku, objek itu berarti ya dia targetnya. Nahwu contohnya madrubun Ya, matrubun itu isim maf'ul dari doroba yadribu. Ya, maka di sini apakah madrubun itu zat yang melakukan pemukulan? Tidak. Akan tetapi dia yang menjadi objek dari kegiatan pemukulan tersebut. Awitta solabiha binawain binaw'in minalittisoli. suatu zat yang bersambung dengan zat tersebut ya atau dengan e, perbuatan tersebut ya dengan salah satu jenis dari ketersambungan ya kita kembali ke atas nah apa contoh dari e, khobar yang berupa isim mustaq ya nahwu ummuka ahakun nasi bibir rika ya ummuka ahakun nasi bibir rika ibumu adalah manusia yang paling berhak dengan baktimu. Maka perhatikan lafat ahakku. Ya, ahakku itu adalah khobarnya. Fa'ahakku khobarun. Maka lafat ahakku itu adalah khobar. Wahuwa af'alu tafdilin. Dan lafat ahakku itu adalah isim mustaq. Ya, karena dia mengikuti wazan af'alu yang bermakna tafdil. Ya, paling berhak. Fa in kana al-khabaru jamidan fa innahu yakunu farighun minad domiri. Maka jika suatu khobar mufrad itu berupa isim jamid, maka dia kosong atau tidak mengandung domir. Ya, tidak mengandung domir illa idza tadammana ma'nal mustaqi, yang melainkan jika isim jamid tersebut itu mengandung makna dari isim mustaq, Ya, fa innahu yatahammalu dhamiran. Maka pada saat itu isim mustaq atau maaf pada saat itu walaupun itu isim jamid tetapi dia mengandung atau membawa domir. Contohnya apa? Nahwu kolbudzolimi hajarun. Ya, kolbudzolimi hajarun. Hati seorang yang zolim itu batu. Ya, secara makna seperti itu. Ya, artinya apa? Hajarun itu isim jamit. Ya, dia tidak berasal dari uh, kata yang lain. Maka kalau mengikuti hukum asal, kata hajarun ini tidak mengandung domir. Ya. Akan tetapi ternyata isim hajar itu mengandung makna mustaq. Apa maknanya? Ai qasin la yalinu. Ya, qasin la yalinu. Dia itu ya keras dan tidak lunak. Maka qasin di sini itu isim fa'il. Ya, maka dia itu isim mustaq ya maka berarti dia uh, memiliki domir yang memiliki domir nah ini yang dimaksud di sini maka dia walaupun hajarun itu isim jamit, tetapi karena dia membawa makna mustaq maka dia mengandung domir atau contoh yang lain wa aliyun tamimiyun ya, wa aliyun tamimiyun ya ali itu adalah ya tamimi yaitu dari Bani Tamim. Maka di sini ya Tamim itu uh, isim jamit Akan tetapi kemudian diberikan tambahan ya nisbah menjadi tamimiyun. Maka dengan membawa ya nisbah tersebut ada makna yang dibawa ai muntasibun ila tamimin. Ya. Ali itu dinasabkan kepada Tamim. Maka kita lihat muntasibun itu ya isim fa'il ya, dari intasaba yantasibu. Maka karena dia mengandung makna mustaq, maka dia juga e, membawa domir, walaupun dia isim jamid. Fafihima domirun mustatirun. Maka pada dua kata tersebut, yaitu hajarun dan tamimiyun, itu ada domir yang tersembunyi. Ai, yaitu hajarun huwa wa tamimiyun huwa. Yaitu, ya hajarun huwa, ada domir huwa yang tersembunyi, dan tamimiyun huwa, ada juga domir huwa yang tersembunyi. Wa inka na mushtaqon, ya jika suatu khobar mufrad itu berupa isim mushtaq, yatahammalud dhamira bi syartaini. Ya, dia itu dapat membawa atau mengandung domir, namun dengan dua syarat. Al-awwalu, syarat yang pertama, an yakunal mushtaqqu jariyan majarol fi'li. Ya. Bahwa isim mushtaq tersebut itu berlaku seperti fi'il. Ya, berlaku seperti fi'il. Maka syarat dari isim mustaq yang mengandung domir, itu dia harus berlaku seperti ya perilakunya fiil. Ya, mengalir seperti alirannya fiil, berlaku seperti uh, perilakunya fiil. Atau apa maksudnya? Ai amilan amalal fi'li. Ya dia itu dapat beramal seperti amalannya fiil. Ya, kita mengetahui ada isim-isim yang dapat beramal atau berlaku seperti amalan fi'il. Wahuwa arba'atun. Dan ada empat isim mustaq yang masuk dalam kategori ini. Ya. Yaitu apa? Ismul fa'ili. Ya, pertama adalah isim fa'il. Wasmul maf'uli. Dan isim maf'ul. Wasifatul musyabbahatu. Dan sifah musyabbahah wa af'alu tafdhili ya dan af'alu ya mengikuti wazan af'alu namun bermakna tafdhil nahwu contoh dari empat macam ini al-qamaru toli'un ya bulan tersebut itu ya terbit atau muncul maka toli'un di sini adalah isim fa'il ya isim fa'il dari tola'a ya telu'u. Maka karena dia isim fa'il, maka dia itu dapat beramal seperti amalan fi'il. Maka di situ dia memiliki atau mengandung domir. Kemudian yang kedua, al-wafiyu mahbubun. Ya, orang yang jujur, orang yang loyal itu dicintai. Maka mahbubun itu adalah isim maf'ul dari habba yahibbu. Maka karena dia itu e, isim maf'ul, dia juga mengandung domir. Kemudian al-masjidu rohbun. Ya, al-masjidu rohbun. Ya, masjid tersebut ya, sangat luas. Maka eh, lafat rohbun itu merupakan sifat musyab, sifat musyabbahah dari ya, rohuba yarhubu. Ya, maka dia pun juga mengandung domir. Kemudian contoh yang keempat, ba'du syarri ahwanu min ba'din. Ya, sebagian keburukan itu lebih ringan daripada ya, sebagian keburukan yang lain. Maka lafat ahwanu itu mengikuti wazan af'alu yang bermakna tafdil. Ya, bermakna tafdil. Kita lanjutkan. Fa'in lam yajri majrul fi'li lam yatahammal domiron. Ya, maka jika suatu khobar mufrad yang berupa isim mushtaq, namun dia tidak berlaku seperti fi'il, maka dia tidak e, membawa atau mengandung domir. Contohnya apa? Contoh isim mustaq yang tidak beramal seperti amalan fi'il, kasmil alati. Ya, contohnya adalah isim alat. Ya, nahwu contohnya, kathratul muzahi miftahul adawati. Ya, kathratul muzahi miftahul adawati. Ya, terlalu banyak bercanda itu dapat menjadi kunci permusuhan. Maka perhatikan lafat miftahu di sini. Ya, miftahu itu mengikuti wazan isim alat. Ya, mengikuti wazan isim alat. Dan berasal dari ya fiil fataha yaftahu. Maka walaupun dia itu berasal dari kata lain, namun karena dia merupakan isim alat, ya dia itu tidak berperilaku seperti fiil, tidak beramal seperti amalan fiil maka dia tidak mengandung domir. Kemudian yang kedua, wama kana ala sirotiz zamani awil makani. Yaitu suatu isim mustaq ya, yang dia itu mengikuti wazan si roh zaman atau si roh makan atau isim zaman dan isim makan. Contohnya apa? Nahwu As-subahu maw'idus safari. Ya, as-subahu maw'idus safari. Waktu subuh itu adalah waktu untuk melakukan safar. Maka maw'idu di sini walaupun dia berasal dari wa'ada ya'idu akan tetapi dia di sini mengikuti si roh zaman. Ya, maka dia tidak mengandung domir. Kemudian Eh, hada majelisul mudarrisi. Ini merupakan tempat duduk guru tersebut. Maka lafat majelisun atau majelisu di sini itu walaupun berasal dari jalasa ya jelisu, akan tetapi dia mengikuti siroh makan. Ya, maka dia juga tidak mengandung domir. Asani, ya, syarat yang kedua supaya suatu isim mustaq yang menjadi khobar itu mengandung domir, alla yarfa asman dhahirun. Ya, alla yarfa as, alla yarfa asman dhahirun. Isim mustaq tersebut itu tidak merofakkan isim dhahir. Ya, artinya dia tidak beramal pada suatu isim dhahir. Nahwu contohnya akholidun ghaibun abuhu. Apakah Khalid itu yang hilang ayahnya? Ya, apakah Khalid itu adalah yang hilang ayahnya? Maka di sini khobarnya adalah ghaibun. Ya, khobarnya ghaibun. Akan tetapi dia beramal. Ya, dia merofakkan lafat abu ya menjadi fa'il bagi ghaibun. Maka lafat abu ini isim zohir. Maka pada saat seperti itu ghaibun itu tidak mengandung domir. Ya, yang kembali kepadamu betada Kalau lafadznya hanya akhalidun ghaibun, ya dia tidak beramal pada isim zohir. maka eh, terkandung domir yang kembali kepada Khalid. Tetapi di sini karena ada lafat abuhu, maka ghaibun ini sudah merofakkan abu di sini. Au domiron barizan. Ya, atau uh, ini tadi alla yarfa'a domiron barizan. Ya, isim mustaq tersebut itu supaya dapat mengandung domir, dia juga tidak boleh merofakkan domir yang baris. Ya, domir yang tampak. Nahwu contohnya, A'aliyun zahibun anta ilaihi. Ya, apakah Ali adalah orang yang engkau pergi kepadanya? Maka lafat zahibun di sini itu isim fa'il, ya isim mustaq. Dan dia menjadi khobar. Akan tetapi dia merofakkan domir baris, yaitu anta. Ya, berarti yang pergi siapa? Bukan Ali tetapi engkau. Berbeda jika misalnya Ali yun zahibun, ya apakah Ali yang pergi? Maka zahibun di situ ada domir yang kembalinya kepada aliyun. Akan tetapi di situ ada anta, ya, maka zahibun sudah merofakkan anta. Ya. Fa'in rofa'a zahiron au barizan lam yarfa domiron mustatiron. Ya, maka jika isim mustak itu sudah merofakkan isim dohir, ya, atau sudah merofakkan domir baris, maka dia tidak dapat merofakkan domir mustatir. Ya, mengapa? Liwujudi fa'ilihi mantu konpihi, Karena sudah ada fa'il yang disebutkan bersama dengan Eh, isim mustak tersebut. Ya, karena secara umum fiil itu hanya boleh memiliki satu fa'il saja. Kemudian wahada makna qawlihi dan ini merupakan makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala wal mufradul jamidu farighun ila akhirih. Ya yaitu dari kata al, wal mufradul jamidu farighun sampai akhir. Ai innal khobarul mufroda nau'ani. Ya, sesungguhnya atau bahwa khobar mufrod itu ada dua macam. Ya, jamid, jamidun wa mushtaqun. Ya, ada yang berupa isim jamid dan ada yang dapat ada yang berupa isim mustaq. Fal jamidu farighun minad domiri. Maka kalau khobar mufrad itu berasal dari isim jamid, ya, atau berupa isim jamid, dia tidak mengandung domir, ya, kosong dari domir. Wal mushtaqu laisa bifarighin. Dan kalau khobar tersebut berupa isim mushtaq, dia tidak kosong, artinya dia mengandung domir. Ya, bal fihi domirun mustakinun. Bahkan di dalam isim mushtaq tersebut, ya, terkandung domir mustakin, apa yang dimaksud dengan mustakinun? Ai mustatirun. Ya, domir yang tersembunyi. Wahadat domiru ya'udu alal mubtada'i. Ya, maka dan domir ini itu kembali kepada mubtada. Liyahsular tibatul khabari bihi irtibaton ma'nawiyan. Ya, liyahsular tibatul khabari bihi irtibaton ma'nawiyan. Karena dengan adanya domir yang kembali domir yang ada di khobar yang kembali kepada mubtada, maka ya, dihasilkan keterikatan khobar dengan mubtada. Ya, dengan keterikatan secara maknawi. Kemudian Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala melanjutkan dengan bait yang ke-122. Ya, dan kembali mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan wa abrizanhu mutlaqan haitsu tala ma laisa ma'nahu lahu muhassala. Ya, Ibnu Malik rahimahullahu taala mengatakan dalam bait ke-122 wa abrizanhu mutlaqan haitsu tala ma laisa ma'nahu lahu muhassala. Ya, ini salah satu bait yang ya, memerlukan usaha lebih bagi kita untuk memahaminya, ya, terutama bagi saya. Jadi di sini wa abrizanhu mutlaqan dan tampakkanlah domir yang ada pada khobar mustaq tadi. Ya, tampakkanlah artinya diberikan domir baris mutlakon secara mutlak. Artinya di sini nanti e, karena nanti terkadang dengan adanya domir itu e, bisa mengakibatkan atau dapat mengakibatkan kerancuan atau selamat dari kerancuan. Ya, selamat dari kesamaran. Yang baik selamat atau tidak itu tampakkanlah domir tersebut. Ya. hai tala ma laisa ma'na hulahu ketika khobar tersebut ya, itu disebutkan bagi suatu mubtada akan tetapi ya maknanya itu tidak dihasilkan bagi mubtada tersebut. Ya mudahnya bagaimana? Kita mengetahui bahwa ya susunan ada dua kata. Kata yang pertama itu mubtada, kata yang kedua itu khobar. Itu secara i'rab seperti itu. Ya. Ya, secara i'rab ya, itu kata yang pertama menjadi mubtada, kata yang kedua menjadi khobarnya dalam jumlah ismiyah. Akan tetapi ada suatu kondisi di mana khobar tersebut itu secara makna tidak menyifati mubtada. Ya, tidak menyifati mubtada yang datang bersamanya. Ya. Secara makna dia tidak menyifati mubtada yang datang bersamanya, tetapi justru menyifati kata lain yang bukan merupakan mubtada'nya. Ya, dia datang bersama suatu mubtada' khobar tersebut ya, akan tetapi maknanya bukan untuk mubtada' tersebut. Ya, maknanya untuk kata yang lain lagi. Ya, nanti kita lihat contohnya. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala memberikan judul untuk bait ke-122 ini Ibrazud domiri fil khobaril mustaqi. Yang menampakkan domir pada khobar mustaq. Kemudian beliau hafizahullah ta'ala melanjutkan atau menjelaskan bait ini. Lamma dhakaro annal khobarul mustaqo yatahammalu domiron. Setelah Ibnu Malik rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa khobar mustaq itu mengandung domir, Zakarohuna hukma ibrazid domiri wa ikhfaihi. Kemudian beliau menjelaskan di sini mengenai hukum ya, menampakkan domir atau menyembunyikan domir pada khobar mustaq. Ya, wal khobaru bihadal i'tibari nau'ani. Ya, dan khobar dengan mempertimbangkan ditampakkan atau disembunyikannya domir, itu ada dua macam. Al-awalu yang pertama, khobarun mushtaqun jaro ala man lahu. Khobar mushtaq yang maknanya itu diperuntukkan untuk mubetada yang datang bersamanya. Ya, tadi ada dua kata secara i'rob, Kata yang pertama dalam jumlah ismiyah itu mubtada. Kata yang kedua itu khobar. Ya. Maka hukum asalnya seperti ini. Suatu khobar itu memang maknanya menyifati mubtada yang datang bersamanya. Ya, ini kategori yang pertama. Ai innal khobaro sifatun limubtada'ihi. Bahwa khobar itu menjadi sifat bagi mubtada'nya. Ya, ini sederhana, mudah dipahami. Nahwu contohnya al-kadzibu madhmumun. Ya, kedustaan itu sesuatu yang tercela. Famadhmumun khobarun anil kadzibi. Ya. Maka secara i'rab madhmumun itu khobar bagi al-kadzibu. Ya maaf anil kadzibu. Ya famadhmumun khobarun anil kadzibu. Maka lafat madhmumun itu secara i'rab merupakan khobar untuk lafat al-kadhibu. Wahuwa ya. Wa wasfun lahu fil makna dan juga secara makna madhmumun itu merupakan wasaf atau sifat bagi al-kadhibu. Ya, bahwa al-kadhibu kedustaan itu sesuatu yang tercela. Ya, ini mudah dipahami karena memang ada dua kata satu mubtada kemudian khobar. Khobar tersebut itu menyifati eh, mubtada yang datang bersamanya secara makna. Wahadan na'u yastatiru fihi domiru. Ya. Maka jenis yang ini itu domirnya tersembunyi. Ya, domirnya tersembunyi. Ya, di sini di catatan kaki disebutkan illa idza qasadal hasra ya atau illa idza qusidal hasru yang melainkan jika eh, pada jenis khobar yang seperti ini itu dimaksudkan makna hasr ya dimaksudkan makna hasr atau makna yang bermakna hanya ya fa innahu yubarazu maka pada saat seperti itu domirnya tidak lagi mustatir tapi menggunakan domir baris ditampakkan domirnya Nahwu contohnya aliyun imun illa huwa. Ya aliyun imun illa huwa. Ya uslub dengan ma kemudian illa itu membawa makna hasar. Ya artinya Ali tidak ada yang ber, berdiri melainkan dia. Arti sederhananya yang berdiri itu hanya Ali. Ya, yang lain duduk. Ya, maka di sini membawa makna hasar pada saat seperti itu ditampakkan domir huanya di sini. Ya aliyun mako imun illa huwa. Ini menunjukkan makna hasar karena kalau hanya aliyun ko imun, ali berdiri, bisa jadi ada orang lain yang juga berdiri. Akan tetapi kalau aliyun mako imun illa huwa, ya, Ali tidak ada yang berdiri melainkan dia, menunjukkan bahwa yang berdiri itu hanya Ali. Wa i'rabuhu dan i'rab dari huwa tersebut fa'ilun lismil fa'ili qaimun. Ya huwa di sini adalah fa'il bagi isim fa'il qaimun. Ya. Kita kembali ke atas fa in baroza fa huwa tauki ya jika dia itu tampak Ya, berarti baroza itu fi'il lazim. Ya. Berarti tadi illa idza qusidal hasru fa innahu yabruzu. Ya illa idza qusidal hasru fa innahu yabruzu. Ya, kemudian yang tadi di catatan kaki. Ya, kemudian fa in baroza fa huwa taukidun lid dhamiril mustatiri. Ya, jika pada khobar mustaq ini yang dia itu membawa makna bagi mubtada'nya, jika kemudian ada domir yang tampak, ya, domir yang tampak, fahuwa taukidun lid domiril mustatiri. Maka dia nanti i'rabnya itu bukan menjadi fa'il atau menjadi naibul fa'il bagi isi mustaq tersebut akan tetapi di Arab sebagai taukid bagi domir mustatir. Athani, kemudian yang kedua, khobarun jaro ala ghairi huwalahu. Ya, yang kedua, khobar yang berupa isim mustaq dan dia itu berlaku bagi ya, suatu kata yang selain mubtada yang datang bersamanya. Ya, ini contoh yang tadi. Maksudnya ini yang saya bahas tadi bahwa eh, khobar datang bersama mubtada. Yang khobar datang bersama mubtada. Secara i'rab kata yang pertama mubtada, kata yang kedua khobar. Akan tetapi makna dari khobar tersebut itu tidak diperuntukkan untuk mubtada yang datang bersamanya. Jadi apa? Ai innal khobaro sifatun li ghairi mubtada'ihi. Ya, bahwa khobar itu menjadi sifat untuk kata yang bukan atau untuk kata selain mubtada yang datang bersamanya. Ya. Ada kondisi seperti ini. Contohnya apa? Atau kita lanjutkan Falbasriyuna yujibuna ibrozat domiri fi hadzan naw'i. Maka para ulama nahwu dari Basrah atau dari Mazhab Basrah itu mewajibkan menampakkan domir pada yang macam seperti ini. Mutlakon, secara mut, mutlak. Ya, secara mutlak. Apa maksud secara mutlak? Uminal labsu au lam yu'man. Ya. Baik itu aman dari kesamaran atau kerancuan ya bisa jadi pada saat kondisi ini kondisi seperti ini itu menjadi rancu, menjadi ambigu. Ya. Aulam yukman atau ya selamat artinya atau maaf yang tadi itu selamat, selamat dari keambiguan, selamat dari kesamaran. Atau dia tidak aman, ya tidak selamat dari keambiguan tadi atau kerancuan tadi ya nanti akan terlihat bahwa memungkinkan terjadi kerancuan, ya, kesamaran. lu amnil labsi, ya contoh dari yang aman dari kerancuan artinya jelas, ya jelas, tidak ada kerancuan di situ. Contohnya al bintul abu mukrimatuhu hiya. Ya, al bintul abu mukrimatuhu hiya anak perempuan tersebut ya itu ayahnya itu dimuliakan oleh anak perempuan tersebut. Ya, ini secara makna mungkin kalau diterjemahkan agak sulit kalau mengikuti gaya bahasa ini, tapi intinya ya bahwa anak perempuan itu memuliakan ayahnya. Namun dibawakan dalam bentuk mubtada dan khobar dan khobarnya berupa jumlah ismiyah. Ya, jadi al bintu mubtada, kemudian al abu mukrimatuhu hiya itu uh, jum, jumlah ismiyah juga mubtada khobar yang menjadi khobar bagi al bintu. Ya. Maka di sini fal bintu mubtadaun, maka lafat al bintu yang ada pada kalimat ini itu mubtada. Ya mubtadaun awalun, mubtada yang pertama. Wal abu mubtadaun sanin dan lafat al abu itu mubtada yang kedua. Wa mukrimatuhu khobarun anil abi. Ya. Dan lafat mukrimatuhu itu khobar untuk lafat al abu. Ya, wa mukrimatuhu khobarun anil abu. Ya. Dan lafat mukrimatuhu itu khobar bagi al-abu. Mengapa? Karena kita melihat ini jumlah ismiyah. Ya, jumlah ismiyah yang menjadi khobar untuk al-bintu. Maka asalnya al-abu mukrimatuhu. Ya, maka secara i'rob, secara tata letak itu lafat mukrimatuhu itu khobar secara al-abu. Atau dia khobar bagi al-abu. Wahuwa wasfun lil binti akan tetapi dia menyifati al bintu ya wahuwa wasfun lil bintu dia menyifati al bintu Kenapa li annaha hiyal mukrimatu lil abi Ya karena al bintulah anak perempuanlah yang memuliakan ayah tersebut Nah kita lihat al bintul abu mukrimatuhu hiya Apakah terjadi kesamaran atau kerancuan di situ? Ya, jawabnya tidak. Kita mengetahui pasti yang memuliakan anak perempuannya. Bukan sebaliknya, bukan ayahnya yang memuliakan anak perempuannya. Mengapa? Kita lihat di sini kata mukrimatun, ya mukrimatu. Mukrimatu itu jelas, mu'annath. Ya, mu'annath. Jadi yang memuliakan adalah perempuan di sini yang perempuan hanya ada al bintu. Kemudian setelah itu ada hak muklimatuhu, ya ada hu atau ada hak di situ. Hak itu muzakkar. Ya, dalam jumlah ini yang muzakkar hanya satu, yaitu al-abu. Ya, maka jelas karena di sini ada muzakkar muannats, maka tidak ada kerancuan dalam kalimat ini. Maka apa? Fajarol khobar, fajarol khobaru ala ghairi man huwalahu. Maka khobar tersebut itu membawa makna bagi kata yang selain mubtada yang datang bersamanya. Ya. annahu khobarun anil abu. Ya, karena dia itu menjadi khobar bagi lafat al-abu. Wahuwa wasfun lil pintu. Ya, dan dia itu menjadi wasaf atau sifat bagi al pintu. Wala fi hadzal mithali, maka tidak ada kerancuan, tidak ada makna ambigu pada contoh yang ini. Wa yajuzu hadzfud dhamiri Ya, maka karena ini di sini itu tidak ada eh, keraguan, tidak ada kerancuan, ya maka diperbolehkan untuk menghilangkan makna kata hiya tadi. Tadi ada al albintul abu mukrimatuhu hiya. Karena jelas, karena tidak ada kerancuan, maka domir hiya itu boleh dihapus. Ya. Li'anna ta'nitha qorinatun ala annal khobaro jaro ala royriman huwalahu. Karena taknis yang ada pada mukrimatun itu sudah menjadi korina. Ya, sudah menjadi petunjuk bahwa khobar yang ada pada al-abu mukrimatuhu hiya, itu dia berlaku bagi suatu kata yang selain mubtada yang datang bersamanya, yaitu al-abu. Ya. Tetapi apa? Ammal basriyuna fayujibuna ibrozahu. Ya, walaupun tadi Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala itu mengatakan bahwa ya fayajuzu hadfud domiri boleh dihapusnya hiya akan tetapi untuk uh, ulama nahwu dari Basroh itu mewajibkan ibrozahu ya, wajib menampakkan hiya mengapa tadi dikatakan mutlakon ya secara mutlak Ya, maka secara mutlak itu harus ditampakkan domir hianya. Padahal di sini sudah selamat dari kerancuan. Kemudian wamitha lumalam yukman lam yu'man dan contoh dari jumlah atau dari kalam yang eh, mengandung kasus demikian namun dia itu tidak selamat atau tidak aman dari kerancuan. Ya, contohnya apa? Khalidun, Aliyun, mukrimuhu huwa. Ya, hmm. Khalidun, Aliyun, mukrimuhu huwa. Ya, maka di sini ya tidak perlu diterjemahkan dahulu. Itu kalau misalnya hanya Khalidun Aliyun mukrimuhu misalnya. Ya. Maka kalau kita melihat secara awam mukrimun di sini itu mudzakkar. Kemudian hak yang bersambung dengan mukrimu itu juga muzakkar. Maka mengandung dua kemungkinan. Siapa memuliakan siapa? Bisa jadi Khalid memuliakan Ali, ya, atau Ali yang memuliakan Khalid. Ya, mengapa terjadi kerancuan atau ambigu di sini? Karena dua-duanya muzakkar. Ya, berbeda dengan contoh yang sebelumnya. Fa Khalidun mubtada'un awwalun, maka lafadz Khalidun itu mubtada yang pertama. Ya wa aliyun mubtada unsanin dan lafat aliyun itu mubtada yang kedua. Nah, di sini wa mukrimuhu khobarun anitsani. Dan secara i'rab, secara tata letak, mukrimuhu itu adalah khobar untuk yang kedua yaitu aliyun. Karena apa? Aliyun mukrimuhu di sini itu adalah jumlah ismiyah. Ya. Maka secara tata letak mukrimuhu ini adalah khobar untuk aliyun. Secara tata letak. Namun secara makna bagaimana? Ya, fayah, fayah tamilu anna mukrimuhu wasfun li aliyin. Nah, di sini. Maka ada kemungkinan bahwa mukrimuhu itu adalah sifat atau wasif bagi Ali. Artinya bisa jadi Ali yang memuliakan Khalid. Wa annahu fa'ilul ikrami. Ya, dan alilah yang e, menjadi fa'il atau yang mengerjakan tindakan pemuliaan tersebut. Ya. Maka pada saat itu fayakunul khobaru jaro ala man huwalahu. Maka pada saat itu, maka khobar berlaku bagi mubtada yang datang bersamanya. Ya, itu kemungkinan pertama wayahtamilu tamilu annahu wasfun li Khalidin ya, dan juga ada kemungkinan ya bahwa mukrimuhu ini menjadi wasaf atau menjadi sifat bagi Khalid artinya apa Khalid yang memuliakan Ali di sini kemungkinannya kalau tidak Ali memuliakan Khalid ya Khalid memuliakan Ali maka kalau misalnya itu menjadi sifat untuk Khalid, artinya Khalid yang memuliakan Ali, fayakunul khobaru jaro ala ghairi huwalahu. Maka jadilah khobar, yaitu mukrimuhu, itu secara makna berlaku, ya berlaku bagi kata selain mubtada yang datang bersamanya. Karena mubtada yang datang bersamanya itu aliyun. Maka ada dua kemungkinan. Nah, pada saat pada saat seperti ini, fa in urida lihtimalul awwalu wajabastitarud domiri. Ya, ini untuk membedakan. Jika yang diinginkan adalah kemungkinan pertama, ya, kemungkinan pertama itu berarti Ali yang memuliakan Khalid. Ya, Ali yang memuliakan Khalid. Maka pada saat seperti itu wajib domirnya itu domir mustatir, disembunyikan. Ya. Kenapa? Liyaku nastitaruhu dalilan ala hadzal makna. Ya, dengan disembunyikannya domir tersebut, itu menjadi petunjuk akan makna ini. Makna bahwa alilah yang memuliakan Khalid. Fatakulu maka engkau katakan, ya Khalidun Aliyun mukrimuhu. Ya, Khalidun Aliyun mukrimuhu. Ya, Khalid itu Ali memuliakan dia. Maka dalam hal ini Alilah yang memuliakan Khalid kalau dengan tanpa huwa. Ya, jadi ketika kita katakan Khalidun Aliyun mukrimuhu, ya itu artinya Alilah yang memuliakan Khalid. Wa in dasani, akan tetapi jika yang diinginkan itu adalah makna yang kedua, yang makna yang kedua berarti Khalid yang memuliakan Ali. Ya. Wajaba ibrazud domiri. Maka jika yang diinginkan itu makna yang kedua yaitu Khalid yang memuliakan Ali, maka wajib menampakkan domir liyakuna ibrazuhu dalilan ala jaroyanil khobari ala ghairi man huwa lahu. Ya karena dengan ditampakkannya domir tersebut itu menjadi dalil, menjadi petunjuk bahwa khobar tersebut itu berlaku untuk kata selain mubtada yang datang bersamanya. Ya dalam hal ini Khalid. Ya karena mukrimuhu datang bersama Ali. Fatakulu maka engkau katakan Khalidun Aliyun mukrimuhu huwa. Ya Khalid itu adalah ya Khalid Ali itu Khalid memuliakan Ali ya atau mudahnya Khalid memuliakan Ali saja ya. dhamir huwa aidun ala Khalidun. Maka domir huwa itu adalah dia kembalinya kepada Khalid. Walha ufi fi qawlihi mukrimuhu aidatun ala aliyun. Sedangkan hak yang ada pada mukrimuhu itu kembalinya kepada Ali. Ya, jadi inti dari paragraf ini, ya inti dari alinea ini itu adalah bahwa jika engkau menginginkan yang memuliakan itu Khalid ya itu tidak perlu disebutkan, atau maaf, jika yang memuliakan Ali, itu tidak perlu disebutkan huwa. Ya, Khalidun Aliyun mukrimuhu, ya, itu saja. Maka yang memuliakan adalah Ali. Ali memuliakan Khalid. Tapi kalau kita ingin yang memuliakan itu adalah Khalid, berarti Khalidun Aliyun mukrimuhu huwa. Ya, dalam hal ini Khalidlah yang memuliakan Ali. Ya, kalau tanpa huwa berarti mukrimuhu itu berlaku bagi mubtada yang datang bersamanya, mengikuti hukum asal. Akan tetapi kalau ingin keluar dari hal tersebut, artinya yang kita inginkan mukrimuhu berlaku bagi mubtada yang awal, artinya berlaku bagi suatu kata yang bukan mubtada'nya secara i'rab, maka ditambahkan huwa di situ. Ya, semoga kita dimudahkan memahami hal ini. Kemudian wa ila madhabil basriyina asyara ibnu malikin. Ya, maka Ibnu Malik dalam bait ini yang ke-122 ini itu mengisyaratkan kepada madhab ulama Basrah. Ya, ulama Nahwu dari Basrah, madhab Basrah. Ya. Kenapa? Wa abrizanhu mutlakon ila akhirihi. Ya karena tampakkanlah domir tersebut secara mutlak. Ya baik ketika aman dari kerancuan atau tidak aman dari kerancuan tetap. Ya tetap tampakkanlah domir tersebut. Wa abrizanhu ay ad-domiru. Ya maksudnya abrizanit domiro, tampakkanlah domir. Ya, mutlakon ya mutlak artinya ai uminal labsu au lam yukman baik itu aman dari kerancuan atau tidak aman dari kerancuan. Haitsu tala ya haitsu tala maksudnya ai waqa'al khabaro. Ya, ketika suatu isim mustaq itu berkedudukan sebagai khobar ya Kemudian ma yang ada pada bait tersebut al-muradu al-mubtada'u. Maksudnya adalah mubtada. Laisa ma'nahu ay ma'nal khobari. Ya, maksudnya adalah uh, khobar tersebut itu bukan makna khobar, ya bukan bukan menjadi makna khobar lahu. Lahu apa? Ai al mubtada'u, ya yaitu makna bagi mubtada yang datang bersamanya. Muhassola artinya adalah ai hasilan, ya, dihasilkan. Atau secara umum wal makna, maknanya adalah aberizid domiro, ya, tampakkanlah domir. Ya, berikan domir bariz. Uminal labsu aulam yukman baik itu ketika aman dari kerancuan atau tidak aman dari kerancuan, yang memiliki kemungkinan atau bermakna ambigu idza waqa'al khabara ba'da mubtada'in ya jika isim mustaq itu menduduki kedudukan khobar atau menempati kedudukan khobar setelah mubtada ya ba'da mubtada'in ya berarti datang ada khobar yang datang setelah mubtada ya ada dua kata Kata pertama mubtada, kata kedua khobar. Laisa ma'na hadzal khobari hasilan lidzalikal mubtada'i. Akan tetapi khobar tersebut maknanya tidak dihasilkan untuk mubtada yang datang bersamanya. Bal huwa hasilun li ghairihi. Ya bahkan justru maknanya itu dihasilkan untuk kata selain mubtada tersebut ai sifatun li ghairihi. Maksudnya adalah menjadi sifat untuk kata yang lain. Wal maksudu dan maksudnya an yajriyal khabaru ala ghairi man huwa lahu. Ya inilah maksud dari bahwa khobar itu tidak mengalir atau khobar itu mengalir bagi kata yang selain kata yang datang bersamanya atau mudahnya ya Khobar itu maknanya berlaku bagi kata selain mubtada yang datang bersamanya. Wa fil baiti minal rumudi, Ya, wa tashattutid dhamairi ma la yakhfa. Ya, dan bait ini itu menerangkan mengenai al-ghumud. Ya, sesuatu yang ya tidak jelas, ya sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang ya ters, tersembunyi ya tidak jelas. Watasyat tutit doma iri dan juga menjelaskan kondisi ketika domir itu tersebar dalam kalimat. Ya, mala yakhfa. Ya, di mana domir itu, ya dia itu tidak tersembunyi. Ya, dia baris, tapi tersebar. Ya, tersebar. Ya, pada saat itu, untuk menghilangkan kerancuan, maka diterangkan kaidah ini. Ya ini tadi adalah mazhabnya ulama Basroh itu wajib menampakkan secara mutlak. Wa ammal kufiyuna adapun para ulama nahwu dari Kufah yang mazhab Kufah faqalu maka mereka mengatakan in uminal labsu jazal wajhani ya jika e, aman dari kerancuan ya aman dari kerancuan maka boleh dua cara Dua cara itu bagaimana? Domirnya boleh ditampakkan, boleh disembunyikan. Ya, boleh ditampakkan, boleh disembunyikan. Ya, kal misalil awali, contohnya pada eh, permisalan yang pertama. Tadi disebutkan contoh yang pertama itu adalah al-bintul abu mukrimatuhu hiya. Ya al-bintul abu mukrimatuhu hiya. Ya intinya anak perempuan itu yang memuliakan ayahnya. Ya ini sudah aman, sudah aman dari kerancuan. Karena ada tazkir dan taknif di situ. Ada muzakar mu'annas di situ. Pasti yang memuliakan yang perempuan, berarti anak perempuannya. Maka pada saat seperti ini jazal wajahani boleh dua cara. Ya, boleh al bintul abu mukrimatuhu hiya, ya hiyanya ditampakkan atau Albintul abu mukrimatuhu saja cukup. Ya, tidak perlu menampakkan hia untuk menunjukkan bahwa mukrimatuhu itu maknanya tidak untuk al-abu, tidak perlu. Karena tidak ada kerancuan di situ. Namun wa in khifal labsu wajabal ibrazu. Ya, namun jika ya, ada kemungkinan ya, ada bahwa itu ada kesamaran atau kerancuan, ya, jadi masih belum jelas, masih tersembunyi, maka wajib ibroz. Ya, wajib menampakkan. Contohnya tadi ketika Khalidun Aliyun mukrimuhu huwa. Ya, kalau kita menginginkan Khalid yang memuliakan Ali, maka wajib menampakkan huwa di situ. Ya, kama fil mithali tadi, seperti contoh yang kedua. Wa qad ikhtara Ibnu Malikin madhhabahum. Ya, di sini disebutkan bahwa Ibnu Malik rahimahullahu taala itu justru memilih madhab dari ulama madhab Kufah. Ya. Di mana walaupun tadi di Alfiyah mengisyaratkan kepada Basrah, ternyata beliau sendiri itu memilih pendapatnya madhab Kufah fi kitabihi al-kafiyatu atau al-kafiyati. Ya, kita dapat melihatnya pada kitab beliau al-kafiyah. Ya, al-kafiyah di sini itu adalah yang e, versi panjangnya alfiyah. Ya, karena al alfiyah itu adalah al-khulasah, ringkasan. Awalnya adalah al-kafiyah. Ya, yang panjangnya ya mungkin sekitar 3000 bait, ya tiga kali lipat dari al alfiyah. Yang kita lihat catatan kaki kita lihat pada kita dapat melihatnya pada Syarhul Kafiyati, pada Syarah Al-Kafiyah, Al-Mujallad Al-Awwala pada jilid yang pertama ya pada safhata thamanin wa thalathina wa thalathimi'atin. Ya, safhata thamanin wa thalathina wa thalathimi'atin pada halaman 338. Ya, beliau rahimahullahu taala dalam Al-Kafiyah mengatakan Wa intala ghairal ladhi ta'allaqa bihi fa abrizid dhamira mutlaqa. Fil madhhabil kufiyyi syartu dhaka'an la yu'manal labsu wa ra'yuhum hasan. Ya, beliau mengatakan wa intala ghairal ladhi ta'allaqa. Ya, ta'allaqa berarti e, jika suatu khabar itu datang namun maknanya itu berlaku untuk selain mubtada yang datang bersamanya ya ta'allaqa bihi fa abrizid dhamira mutlaqo ya maka tampakkanlah domir tersebut secara mutlak ya ini eh, makna yang sama dengan yang ada di alfiyah namun kemudian beliau melanjutkan fil madhabil kufi syartu dzakaan ya kalau pada madhabnya ulama kufah itu disyaratkan ya zaka alla yu'manalla ba'su. Ya. Wajibnya ditambahkan domir itu ketika dia tidak aman dari kerancuan. Artinya masih bermana ambigu. Ya, jadi kalau untuk ulama kufah, wajibnya ditambahkan domir itu hanya ketika ada kemungkinan ambigu. Ya. Namun jika tidak ada kemungkinan ambigu, maka tidak wajib. Ya. Di mana eh, Kata yang mengatakan Ibnu Malik memilih pendapat ini, beliau mengatakan warok yuhum hasan. Ya, dan pendapatnya ulama Kufah itu pendapat yang baik. Ya, ini mengisyaratkan bahwa beliau memilih pendapat ini. Wal haqqu annahu ra'yun hasanun. Ya, di sini asy Abdullah Al-Fauzan juga sepakat dengan Ibnu Malik rahimahullahu taala bahwa ini juga pendapat yang baik. Ya, kalau tidak ada kerancuan, tidak perlu disebutkan. Ya. Li'annahu idza uminal labsu fala faidata min ibrazid dhamiri. Karena jika sudah aman dari kerancuan kesamaran, maka tidak ada faedahnya bagi kita untuk menampakkan domir. Siwal itolati, ya, melainkan ya untuk berpanjang-panjang saja dalam bertutur. Ya kan tambahan tadi hanya untuk berpanjang-panjang. Ya, Al bintul abu. Ya mukrimatuhu hiya. Ya ada hiya di situ hanya untuk itolah, untuk berpanjang-panjang saja. Wa munafin lil usulil lughawiyatil ammati. Ya dan berpanjang-panjang seperti ini itu ya merupakan sesuatu yang kontradiktif terhadap ya kaidah berbahasa Arab yang umum. Karena secara umum kita bertutur dengan bahasa Arab itu secara umum ringkas. Ringkas dan memahamkan. Ya, bukan berpanjang-panjang. Ya, kecuali memang ada konteksnya terkadang kita harus berbicara panjang. Wa qad warada sama'u madhhabihim fi qawli syairi. Ya, dan juga telah sampai kepada kita ya, secara sama Ya, kita dengar dari orang Arab ya, bahwa ada yang mengikuti mazhabnya Kufah ini, mazhab Kufah ini. Dalam ucapan seorang penyair. Ya, yaitu qaumi dzurul majadi banuha wa qad alimat bikun hidzalika adnanun wa qahtanu. Ya qaumi dzurul majadi banuha wa qad alimat Bikun hidhalika adananun wa qahtanun. Ya. Kaumku itu berada di puncak kemuliaan yang mereka bangun. Ya, dan sungguh telah mengetahui hal ini atau mengetahui hakikat hal ini itu Adenan dan Kohton. Ya, jadi kaumku itu ada di puncak kemuliaan yang mereka bangun dan Adnan dan Kohton itu telah mengetahui hakikat hal ini, hakikat bahwa kaumku itu adalah yang paling mulia atau berada di puncak kemuliaan. Kita lihat catatan kaki, apa syahid dari hal ini. Ya, zuro di sini bidom mizali, ya. zuro di sini itu dengan mendomahkan zal jam'u zurwatin jamak dari zurwatun ya, puncak. Wahia wahia yaitu merupakan uh, puncak yang paling tinggi dari sesuatu. Kemudian al-majdu yang dimaksud dalam bait adalah al karomu Ya, kemuliaan. Bikun hidalika, ya, tadi ada kata bikun hidalika pada bait tersebut. Apa maksud dari al-kunhu di sini, kunhu kulli syai'in, maksud dari kunhu segala sesuatu, kunhu dari segala sesuatu itu adalah ghayatuhu. Ya, tujuannya wa nihayatuhu. Ya, dan juga ya batasannya. Kemudian wa haqiqatuhu dan hakikatnya. Itu makna dari al-kunhu. Kemudian Adnanun wa Qahtanun ya, yang dimaksud Adnanun wa Qahtanun di uh, bait ini yuridul araba jami'an. Ya, maksudnya yang dimaksud adalah seluruh orang Arab. Ya, jadi maksud dari qaumi dzurul majdi banuha wa qad alimat bikun hidzalika adnanun wa qahtanu ya kaumku itu ada berada di puncak kemuliaan yang mereka bangun dan sungguh telah mengetahui hakikat hal ini ya seluruh orang Arab. Ya, maka di sini syaitnya apa? Wa qauluhu qaumi dan ucapan penyair tersebut qaumi mubtada'un awalun itu mubtada yang pertama. Wal ya'u mudhafun ilaihi. Ya yang ada pada qaumi itu mudhaf ilaihi. Kemudian dzurul majdi itu mubtada'un tsanin, Ya dzurul majdi itu mubtada yang kedua wa mudhafun ilaihi dan al-majdi itu mudhaf ilaihi. Ya. Banuha khobarun anil mubtada itsani. Ya. Banuha itu khobar untuk mubtada yang kedua. Ya, kemudian wa mudhafun ilaihi. Dan ha yang ada pada banuha itu adalah mudhaf ilaihi. Ya, asalnya banuna kemudian eh, dia jamak muzakkar salim ya kemudian dia eh, ketika menjadi mudhof nunnya hilang nah, kemudian mudhof ilaihinya adalah domir ha di situ wal jumlatu khabarun atau wal jumlatu khabarul awali dan jumlah dzurul majdi banuha itu eh, khabar bagi yang pertama yaitu qaumi Ya, ini i'rabnya ya. Kita lihat lagi ke atas. Kenapa di sini uh, menjadi syahid? Karena qaumi itu muzakkar, ya muzakkar jamak. Ya muzakkar jamak. Kemudian zuro, ya zuro tadi dikatakan uh, eh, jamak bagi zurwatun. Maka dia karena dia jamak ghairu akil, ya jamak untuk yang tidak berakal, maka dia disifati sebagai mu'annath tunggal. Maka ketika kita mengatakan banuha, ya, walaupun banuha itu adalah khobar bagi dhurul majadi, tapi kita tahu yang dimaksud oleh uh, di sini dimaksud dalam banuha yang membangun itu adalah kaumi. Ya. Kenapa? Karena di situ jelas ya. Di situ jelas banu itu pasti menunjuk kepada kaumi, ha itu kembalinya kepada dzurul majdi. Ya, karena perbedaan mudhakar muannas dan jamak dan mufrad tersebut. Ya. Maka di sini tidak ditampakkan domir hum yang kembali kepada kaumi. karena sudah jelas, ya, tidak lagi samar. Fakauluhu banuha khobarun an Ya maka ucapan penyair tersebut banuha itu khobar untuk dhuro. Wahuwa sifatun liqaumi. Akan tetapi dia menjadi sifat bagi lafat qaumi. Walaupun secara i'rab dia khobar bagi dhuro. Fajarol khobaru ala ghoiri man huwa lahu. Ya. Maka pada saat seperti ini eh, khobar yaitu banuha itu berlaku bagi kata selain mubtada yang datang bersamanya. Ya walam yubrizid domiro dan penyair tersebut tidak menampakkan domir hum. Ya. Mengapa wadzalika li amnil labsi? Karena sudah aman dari kerancuan. Ya, mengapa? Ya fa innadz-dzura mabniyatun labaniyatun. Karena puncak dari tadi puncak dari kemuliaan itu sesuatu yang dibangun. Ya, bukan sesuatu yang membangun. Yang membangun siapa? Ya kaumi. Ya, kalau dzuronya mabniyatun sesuatu yang dibangun oleh kaum tersebut. Ya. Fala faidata min qaulihi banuhahum. Maka tidak ada faidahnya bagi penyair tersebut untuk mengatakan banuhahum. Ya, karena walaupun banuha itu menjadi secara makna menyifati qaumi ya namun tidak perlu ditampakkan hum di situ karena sudah jelas tidak ada kerancuan di sini demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika